taala pada kesempatan telah lewat disebutkan oleh beliau tentang keimanan kita tentang adanya arsy Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kursi Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang sangat besar. <clears throat> Bahkan arsy adalah makhluk yang paling besar dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pertama kali dari makhluk yang Allah ciptakan adalah arsy. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala istiwa bersemayam. Dan kita tidak boleh membagaimanakan. <clears throat> Sebelumnya juga disebutkan oleh beliau tentang permasalahan akidah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai akhir dari para rasul, demikian juga syafaat, demikian juga masalah Isra Mi'raj dan sebagainya. Berikutnya beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang ars demikian juga kursi Wa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung. Kemudian beliau mengatakan wa huwa mustaghnin anil arsy wa madunahu. Dan dia yakni Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Mustaghnin yakni cukup. <clears throat> tidak butuh kepada arsy wa madunahu dan apa yang di bawah arsy yang lebih kecil daripada arsy. Allah tidak butuh kepada semuanya. Muhaidun bi kulli syai' wa fauqahu Allah melingkupi segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala di atasnya. <clears throat> qad ajaza anil ihaqati khalquhu dan tidak mampu untuk melingkupinya makhluknya. Jadi tidak ada dari makhluk yang mampu meling, melingkupi Allah Subhanahu wa taala, meliputi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. <clears throat> Maka di sini beliau meneruskan dengan kalimat ini untuk menjelaskan bahwa walaupun ars demikian juga kursi demikian besar. Kalau kita menyebutkan hadis-hadis telah lewat demikian juga dalam ayat seperti wasi'a kursiyu samawati wal ard <clears throat> luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi langit-langit dan bumi Kadang terbayang bahwa itu sangat besar sekali. Maka di sini boleh menyebutkan kalimat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala sesuatu ini. Sebagaimana oleh Imam Ibn Abil Is rahimahullah taala <clears throat> wa inna ma qala Syekh rahimahullah taala hanyalah Syekh yakni Al-Imam Abu Ja'far menyebutkan kalimat ini Anahu lama dzakara al-arsy wal ars ketika beliau menyebutkan tentang arsy demikian juga kursi Zakara pada dzalika gunahu, ginahu subhanah anil arsh. Allah, yakni beliau kemudian menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada semuanya. Tidak butuh kepada arsnya. Wa ma duna arsh dan apa yang di bawah arsh yang lebih kecil dari arsh. Liubayina anna khalqahu lil arsh listiwai alih untuk menjelaskan sungguhnya Allah menciptakan arsh untuk istiwa padanya laisa lihajatihi ilaih. Bukan karena Allah butuh kepada As tersebut balahu fi dalika hikmah iktadathu. Bahkan di situ ada hikmah yang dikandungi. Yang demikian. Jadi beliau <clears throat> setelah menyebutkan tentang kebesaran aras demikian juga kursi, kemudian menyebutkan kalimat ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa tidak butuh kepada makhluk-makhluk yang demikian besar ini. Karena kadang-kadang terpetik kalau seorang disebutkan punya ini dan itu, punya usaha yang besar, punya <clears throat> kekayaan banyak, demikian juga hal-hal dari dunia yang dia miliki. Kadang terpetik, sangat hebat dia, sangat mampu dia, sangat kaya dia, dan dia butuh kepada harta tersebut. Kan demikian. Tapi di sini untuk menghilangkan adanya hal-hal atau ini kerancuan dalam hal ini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada semuanya. Disengaja beliau menyebutkan setelah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada arsy. Walaupun arsy demikian besarnya, demikian juga kursi demikian besarnya, <clears throat> bahkan meliputi langit-langit dan bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ini semua. <clears throat> Kemudian beliau menyebutkan tentang lafaz yang pertama, wa musaqdin anil arsy wa madunahu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ars dan apa-apa yang di bawahnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, "Inna Allah anil alamin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak butuh kepada alam semesta, tidak butuh. Ini dalil yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada ini semua. Demikian juga wallahu al-ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji, tidak butuh kepada makhluk-makhluk ini semua. <clears throat> Adapun dalil ya yang menunjuk, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah muhitun bi kulli syai. Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu. Setelah tadi disebutkan dalil Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk semuanya. Berikutnya disebutkan juga dalil bahwa Allah meliputi segala sesuatu sebagaimana dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-20. Allahu mi warahim muhit. Dan Allah Subhanahu wa taala di belakang mereka itu melingkupi. Dia mengetahui isi hati mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan, walaupun tersembunyi. Allah SWT mengetahui. Demikian juga kita lakukan. Allah mengetahui maksud-maksud yang kita lakukan dari amalan-amalan kita. Wallahu mi waraihim muhit. Dan tidak sebaliknya bahwa makhluk itu melingkupi Allah Subhanahu wa taala. ars itu melingkupi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Demikian juga ayat yang lain. Ala inna bi kulli syai'in Ketahuilah sungguhnya Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, melingkupi segala sesuatu. <clears throat> Demikian juga ayat-ayat yang lain. Dan tidak makna bahwa ya bukanlah makna bahwa Allah Subhanahu wa taala melingkupi makhluknya itu seperti falak ya seperti yakni kubah yang dia itu apa mustadir bulat jangan tergambarkan tergambarkan pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi segala sesuatu berarti seperti apa? Ihatatuhu bi khalqihi anau kal falak. Bukanlah maksudnya bahwa Allah SWT melingkupi makhluknya itu seperti falak, seperti kubah. Kubah yang kemudian Allah melingkupi segala sesuatu. Ya. <clears throat> Wa anal makhluqat dahil dzatihi al muqaddasah bahwa makhluk-makhluk itu di dalam zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, bukan. Bukan itu maknanya. Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Wa inamal murad maksud bahwa Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu. Maksudnya apa? Ihatu ihatah adamatihi wa sa'atu ilmihi wa qudratihi. Yani Allah melingkupi segala sesuatu keagungannya dan keluasan ilminya, ilmunya dan kemampuannya. Itu makna Allah melingkupi segala sesuatu, yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu, ya. Jadi makna Allah melingkupi segala sesuatu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti mereka gambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti kubah yang kemudian di dalamnya makhluk-makhluknya. Masya Allah dari pemikiran seperti ini. Tapi maksa tetapi makna atau maksud Allah melingkupi adalah apa? Ilmunya. Allah Subhanahu wa taala ilmunya melingkupi segala sesuatu. Demikian juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu. Ya, demikian. Ini melingkupi, meliputi segala sesuatu. Sebagaimana ya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di sini sebutkan dengan sanad yang hasan <clears throat> disebutkan oleh Ibnu Jarir <clears throat> bahwa beliau radhiyallahu anhu dan beliau adalah tarjumanul Quran yang mengetahui tafsir dari Al-Quran Beliau mengatakan masamawatu sab wal ardu sab. Tidaklah langit-langit yang tujuh. Demikian juga bumi yang tujuh lapis. Wa ma fihinna dan apa-apa yang di dalam makhluk-makhluk tersebut. Wa ma bainahuna dan apa-apa yang di antara makhluk-makhluk tersebut. Biyadi Rahman di tangan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman zat yang Maha Pengasih. Ila kecuali apa? Fa khardalah biyadi hadikum seperti debu atau biji di salah seorang di tangan salah seorang kalian. Demikian. atau bin Abbas demikian beliau menggambarkan ya langit-langit demikian besar, demikian juga bumi yang tujuh lapis ini. Dan yang di antara keduanya, demikian juga yang di dalamnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kecuali seperti apa? Biji yang di tangan salah seorang kalian. Ya, seperti kita umpamanya, di situ ada biji yang kecil atau debu diletakkan di tangan sangat kecil sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari itu semua. <coughs> ya demikian. Ini beliau seorang sahabat menggambarkan tentang apa? Tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan seperti itu. Dan tidak mengapa kita mengatakan seperti itu karena beliau adalah seorang sahabat yang mengetahui tentang tafsir Al-Qur'an. Ya, boleh kita mengatakan seperti ini. Bahwa permisalan langit-langit dan semua yang ada padanya itu. Ya, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Permisalan itu seperti apa? Seperti biji ataupun debu yang diletakkan di tangan kita. Betapa kecilnya. Bisa kita letakkan di atas, bisa diletakkan di bawah. Bisa diletak, diletakkan diletakkan bagaimanapun keadaannya. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak untuk kemudian turun di sepertiga malam <coughs> yang terakhir umpamanya mampu ya untuk mendekati makhluk-makhluknya. Demikian dimisalkan oleh Al-Imam Ibnu Abis. Ya, demikian. Jadi ini dalil-dalil tentang apa? Tentang bahwa Allah swt melingkupi segala sesuatu. <clears throat> Kemudian beliau sebutkan di sini tentang permasalahan apa? Tentang permasalahan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Ini sudah selesai tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk semuanya bahkan arsy setelah menyebutkan besarnya arsy demikian juga kursi Kemudian beliau menyebutkan juga bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Maknanya adalah ilmunya meliputi segala sesuatu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu ya <coughs> melingkupi dalam artian bahwa seperti kubah yang di dalamnya itu malah makhluknya. Ya, berikutnya beliau menyebutkan tentang dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Ini permasalahan yang ketiga. Wa ma kaunuhu fawqal makhluqat Adapun keadaan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya ya di antaranya dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Al-An'am wa wal qahiru fawqa ibadih dan Allah adalah zat Al-Qahir yang maha perkasa fawqa ibadih di atas hamba-hambanya. Ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-hambanya, di atas makhluk-makhluknya. Demikian juga surat An-Nahl ayat yang ke-50. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka semua takut kepada Robnya. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala Ming yang di atas mereka. Ya ini Allah di atas. Disifati ya Allah Subhanahu wa taala adalah di atas. <clears throat> Demikian juga karena ada juga di antara mereka yang tidak tidak mau menetapkan Allah itu di atas. Dan sangat tidak mau untuk kemudian mengatakan ditanya di mana Allah. Ini suatu perkara yang paling mereka benci. Ya, tidak boleh mengatakan di mana Allah. Mereka takut kemudian ya mengatakan mengatakan seperti ini takut kalau kemudian memisahkan Allah dengan makhluk dan sebagainya. Padahal kita harus menetapkan bahwa Allah SWT adalah di atas. Ya, demikian. Dan ini adalah dalil-dalil yang dibahas tentang masalah ini. Bahwa Allah SWT di atas makhluk makhluknya. Demikian juga disebutkan di hadis Abu Hurairah radhiyallahu <clears throat> Dan dari sini sungguh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, Lama kata Allahul Halq. Ketika Allah SWT mentakdirkan makhluk-makhluknya, kata fi kitab, fahuwa indahu. Allah SWT menulis di dalam kitab, dan kitab ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ya apa itu apa yang Allah tetapkan Kata al-khalqa ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang makhluknya itu apa yang Allah tetapkan <clears throat> Dan kitab ini adalah Faukol Ars di atas Ars Ana rahmati sabakot godobi ini. Ya bahwa sungguhnya rahmat Allah SWT mendahului kemurkaan Allah SWT Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ini, ini adalah keputusan Allah SWT dan sudah ditulis di dalam kitab dan di kitab itu di sisi Allah SWT di atas ars. Ini dalil bahwa Allah SWT di atas Ya demikian. Apa itu ketetapannya? Bahwa rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain taglibu ghadabi, rahmatku, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ampunan Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil. Ya, dalil berikutnya tentang apa? Bahwa Allah SWT di atas ars. <clears throat> Demikian juga sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, huwal awwalu wal akhiru wad dhahir wal batin. Di sini ada apa? Di dalamnya ada dorof di sini. Baik berupa apa? Makan. Ya, berupa makan. Demikian juga zaman. Huwal awwalu Allah Subhanahu wa taala adalah dat yang pertama. Wal akhiru demikian juga yang terakhir. Yang menunjukkan azaliyah. Allah Subhanahu wa taala adalah azali, yang paling awal yang tidak didahului sesuatu pun itu azali. Demikian juga paling akhir yang tidak akhir setelahnya. Nah, demikian. Ini abadi selama-lamanya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan dorof keterangan berupa keterangan apa? <clears throat> keterangan waktu. Allah yang paling pertama, tidak ada sebelumnya suatu pun. Demikian juga paling akhir tidak ada suatu pun yang setelahnya. Dan itu dijelaskan juga dalam hadis <clears throat> bahwa Nabi SAW mengatakan antal awal fali, antal awal falisa qabla kasyai. Engkau adalah zat yang pertama. Tidak ada sebelum engkau ya Allah sesuatu pun. Wa antal akhir, engkau adalah zat yang paling akhir, falaisa ba'da kasyai. Tidak ada sesuatu pun setelah engkau ya Allah. Ya demikian. Demikian juga sambungannya bahwa dhahir wal batin. Allah adalah zat yang dhahir yang tampak. Wal batin demikian juga yang batin. <clears throat> Sebutkan itu apa? Zahir yang tidak ada di atasnya. Di atas Allah SWT. Tidak ada di atas Allah SWT suatu pun. Dan batin tidak ada yang di bawah Allah SWT suatu pun. Demikian. <clears throat> Dan mereka menyebutkan makna zahir di sini adalah apa? Al-ulu tinggi. Ya ini diantara dalil-dalil yang menyebutkan masalah itu. <clears throat> Kemudian di situ mereka menyebutkan para ulama bahwa dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sekarang bicara tentang masalah yang terakhir yaitu tentang permasalahan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tinggi. Di atas segala sesuatu. <clears throat> di situ ada dalil-dalil baik berupa sam'iyah, ini berupa ayat Al-Qur'an ataupun hadis. Juga berupa apa? <coughs> akliyah secara akal. Demikian juga secara fitrah. Ya bisa ditulis yakni ataupun dalil tadi bahwa Allah SWT melingkupi segala sesuatu. Demikian juga Allah tidak butuh kepada segala, segala sesuatu sudah selesai. Ini agak panjang ini permasalahan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah di atas segala sesuatu. Ini akan dibicarakan. Pertama dalil secara apa? Secara sam'iyah, secara ayat atau hadis. Sam'iyah yaitu yang didengar. Kita mendengar dari mana? Dalil itu dari Al-Qur'an ataupun hadis sehingga dikatakan sam'iyah. Paham? Yani dalil dikatakan sam'iyah karena itu didengar. Kita dengar di ayat Al-Qur'an, demikian juga kita dengar di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan Allah di atas segala sesuatu Fauqiyah. Fauqiyah ini Allah Subhanahu wa taala di atas. Secara sam'iyah, secara Al-Qur'an teman hadis itu lebih dari 20. Lebih dari 20 bukti. <clears throat> ya demikian. Sebagian mengatakan lebih dari itu. Di antaranya kita sebutkan di sini wa qawluhu fawqa ibadihi Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-hambanya Alat itu qaribu min 20 naon semula yakni Ibn Abu Is Rahulullah taala Ibn Abu Is beliau menyebutkan di sini hampir 20. Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 20. <clears throat> di antaranya surat An-Nahl ayat yang ke-50. Sudah kita sebutkan yaitu ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rob mereka min fawqihim yang di atas mereka. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya, dan ini adalah apa? Kita menyebutkan permasalahan ini karena sebagian mereka mengatakan tidak boleh mengatakan Allah itu di atas. Ya. Apalagi mengatakan Allah itu bersemayam di arsy. Dan mengartikan semayam itu adalah apa? Menguasai arsy dan sebagainya. Sehingga kita bahas masalah ini. Kemudian juga disebutkan dalam surat anam Al-An'am, "Wawal wal qahiru fawqa ibadih." Dan Allah SWT adalah maha perkasa di atas hamba-hambanya. Demikian juga yang ketiga, surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu waruh ilaih. Naik para malaikat, demikian juga ruh kepada Allah SWT, menunjukkan Allah di atas. Naik, nah, demikian. Demikian juga dalil yang lain. <clears throat> ya. Kemudian juga disebutkan banyak di sini sebutkan seperti Nabi Isa alaihissalam maka beliau tidaklah disalib tetapi disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-158, bal rafa'ahullah ilaih, bahkan Allah mengangkat dia. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ilaih ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ke atas menunjukkan apa? Bahwa Allah itu adalah di atas. Ya, demikian. <clears throat> demikian juga yang lainnya. Disebutkan ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sungguh dalam hadis. Ya, Salman Al Farisi demikian juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sebutkan dalam hadis Salman Al Farisi keluar-keluaran oleh Imam Abu Daud bahwa Nabi SAW beliau mengatakan Inna Allah, la, inna Allah yastahi Sungguhnya Allah SWT yastahi Apa yastahi? Malu Allah punya sifat malu Sesuai dengan kebesaran Allah SWT Sesungguhnya Allah SWT malu Min abdihi dari hambanya Ida rafa ilaihi yadahi apabila dia mengangkat kedua tangannya ayarudahuma sifron untuk kemudian Allah kembalikan keduanya itu dalam keadaan kosong ini Allah SWT malu kalau ada hambanya berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kemudian tidak dikabulkan demikian ini juga menunjukkan apa? Bahwa Allah swt di atas. Karena seseorang mengangkat kedua tangannya kepada Allah swt Ya, demikian. <clears throat> Oleh karena itu sebagian ulama ya menyebutkan kalau membaca doa kunut ketika sholat tahajud atau sholat taraweh witirnya itu mengangkat kedua tangan boleh sebagian mengatakan dengan hadis ini dan itu umum bahwa Allah Subhanahu wa taala malu kalau kemudian hambanya itu mengangkat kedua tangan ketika berdoa ya entah di antara doa dan dan nikomat antara dan nikomat demikian juga seperti ke malam yang terakhir ya demikian juga hari Jumat setelah sholat asar itu sebelum maghrib mengangkat kedua tangannya. Kemudian tidak dikabulkan maka Allah swt malu. Ya demikian. Sehingga diantara mereka mengatakan tidak mengapa ketika yakni kunut witir itu mengangkat kedua tangan. Karena hadis yang umum ini. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau Nabi melakukannya ini akan disebutkan. Dan perkaranya adalah luas. Ya. Boleh mengangkat, boleh tidak. <clears throat> kalau kebanyakannya tidak mengangkat lebih bagus insyaallah. Ya demikian. Ini juga menunjukkan apa? Seorang mengatur dua tangan menunjukkan apa? Bahwa Allah itu Allah Subhanahu wa taala ada di atas. <clears throat> ya demikian. Dan bukan berarti kiblat kiblatnya doa itu adalah di atas, bukan ya. Demikian. Kemudian juga <clears throat> ya di antara dalil-dalil yang lain Nabi SAW ya ketika beliau di Haji Wada kemudian beliau menyebutkan tentang apa tentang ayat Al-Quran sebagaimana dalam surat Al-Maidah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian maka waktu itu Nabi SAW rafa isbahu mengangkat jarinya yang mulia ya ke atas langit kemudian mengatakan Allahumma syahad ya Allah saksikanlah ini menunjukkan apa bahwa Allah SWT itu di atas ini semua dalil menunjukkan tentang bahwa Allah SWT adalah di atas. Demikian juga kisahnya Fir'aun. Bagaimana dia? Dia memerintahkan Haman. Ya Haman ubnini. Sorhal ali ablugul asbab. Wahai Haman. Menterinya ini. Ya wazirnya, menterinya atau orang kepercayaannya. Bangunkan untukku sorh. Istana. Gedung yang besar. Bangunan yang tinggi. Apa maksudnya? La'ali ablugul asbab. Semoga aku mampu sampai untuk mengambil sebab-sebab. Ya. Asbab samawati fa'atali'a ila ilahi Musa. Sebab-sebab menuju langit. Sehingga aku bisa melihat kepada ilahnya Musa, sembahannya Musa. Ini saja menunjukkan apa? Jelas bahwa Firaun menyuruh membangun bangunan yang tinggi itu apa? Untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga. Demikian ini, melihat ke, ke langit. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah <clears throat> di atas. Demikian. <clears throat> Demikian juga ya kisahnya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad yang mana ketika beliau meninggal ya radhiyallahu anhu bagaimana waktu itu apa? Ars itu berguncang Ya demikian. <clears throat> Itu juga diantara apa dari dari Demikian juga Nabi Musa <clears throat> ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj juga Nabi naik kemudian turun ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas. Ya demikian. <clears throat> Tadi kisah tentang saat Nuat ini kisahnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di ya Syiar Alam Nubala nomor 2222 di sini Sa'ad bin Mu'ad an Ibnu Nu'man Al-Ashhali. Beliau mengatakan, ya, ini Imam Az-Zahabi Sa'ad bin Mu'ad bin Nu'man <clears throat> Asyidul Kabir Asyahid pembesar yang agung. Pemimpin yang besar. Asyahid yang mati syahid. Abu Amr Al-Ansari seorang Ansar Al-Ausi, suku Aus, pemimpin dari suku yang besar yang ada di mana? Yang ada di Madinah. Al-Ashali Al-Badri ikut perang Badar. al ihtazza al arshu limautihi. Yang mana ars itu bergoncang, ars bergoncang. Ya, ars saja itu ber, bergoncang dengan kematian Sa'ad bin muat ini. Ya, wa mana kibuhu masyhurah bisihah. Keutamaannya itu masyhur di dalam Ya ini hadis-hadis yang sahih. Ya ketika meninggal saat bin Mu'ad itu arsh ya dalam keadaan berguncang Dan tidak pernah arsh itu berguncang karena meninggal suara seseorang kecuali karena meninggalnya saat bin Mu'ad ini. Sebutkan oleh Imam Nasai, ini hadisnya ini juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari juga. Ya, namun di Sunan Nasai maka di sini ada tambahan dan itu sahih Sunan Syalbani ketika disebutkan <clears throat> di bab dhammatil qabr wa tuhu yakni dihimpit seseorang dalam kuburan sebutkan oleh Imam Nasai qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Amr bin Muhammad qala hadatsana Ibn Idris an Ubaidillah Nafi an Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Hada alladhi taharraqa lahu al-ashu al-arshu Nabi mengatakan hadzal ladzi taharraka. Taharraka. Ini adalah yang bergerak lahu untuk dia al arsh arsh jadi ketika meninggal saat bin Mu'ad maka arsh itu bergoncang wa lahu abu abu sama dan dibukakan untuk dia untuk rohnya itu pintu-pintu langit demikian juga orang-orang yang soleh meninggal maka ruhnya pun naik dan dibuka di situ pintu-pintu langit. Adapun untuk saat bin Mu'ad, beliau punya keutamaan apa? Disebutkan ya, bahwa taharraqa lahul ars farhan bi ruhi, semuanya Hasan Al-Basri jadi bergetar, bergoncang arus itu karena gembira dengan ruhnya orang yang soleh ini, sahabat yang sholat ini. Ya demikian. Jadi dibukakan pintu-pintu langit untuk beliau. Wasyaida wasyaidahu sab'una alfan minal malaikah dan menyaksikannya 70 ribu dari para malaikat menyaksikan naiknya rohnya saat bin mati ini dan berketar berketar arsh. Ini juga menunjukkan apa? Juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah fok di atas makhluk-makhluknya. Yang namanya yakni naik ya, naik yakni ke atas di antara dalil tentang bahwa Allah SWT itu adalah di atas. Lafaz dhumma dhammatan thumma furija Sungguh dia telah ini bersama dengan kemuliaan ini, ya rohnya itu sampai naik ke langit, dibuka pintu-pintunya, kemudian disaksikan 70 ribu, 70 ribu malaikat, ars pun bergetar dengan gembiranya. Karena kedatangan, kedatangan saat bin Muat ini, bersama dengan itu apa? Laqad dhumma dhammatan. Sungguh dia itu telah dihimpit. Rohnya itu dihimpit juga. Tsumma furija'anhu. kemudian dilepaskan. Semuanya para ulama ya bahwa <clears throat> setiap makhluk itu akan mendapati hal seperti ini. Kita semua nanti akan mendapatkan himpitan ini. Ketika masuk dalam alam kubur, masuk dalam kuburan, kita semua akan dihimpit. Ya akan di dihimpit dengan kuburan dia itu. Kita semua akan dihimpit. Demikian juga saat bin Mu'ad. Tapi kemudian di, dilepaskan. Menunjukkan dahsyat juga tentang apa? Tentang dahsyatnya <clears throat> alam kubur. Ya demikian. <clears throat> Bukan sebagian menyebutkan di dalam apa? Di dalam kitab ada bil kubur, yang sisaan kubur. Dan semua yang akan mengalami seperti ini. Bahkan roh yang mulia seperti ini pun juga mengalami hal seperti ini. Nah, ini selesai tentang pembahasan apa? Tentang dalil-dalil secara <clears throat> hadis demikian juga ayat Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas ars. Kemudian disebutkan juga <clears throat> ya Al-Imam Ibn Abdul Aziz bila menyebutkan sebagian mengatakan fauqa ini ya mentafsirkan fauqa sudah jelas fauqa itu artinya di atas itu diartikan dengan khair ya lebih bagus Ya. Allah Subhanahu wa taala pokok ibadah di atas hamba-hambanya. Sebagian mengartikan di atas ini dengan apa? Dengan apa? Dengan lebih bagus. Nah, ini adalah termasuk takwil yang jelek. Ini demikian. Mereka itu kadang kalau disebutkan dalil, kemudian mereka terbantahkan, kemudian mereka masuk kepada sisi yang lain, yaitu mengartikan dengan arti yang salah. Ketika disebutkan tentang ayat dalam Al-Quran, <clears throat> bahwa Allah SWT adalah di atas makhluk-makhluknya maka mereka mengambil jalan yang lain wawal qahiru fawqa ibadi dan Allah adalah zat yang maha perkasa di atas hamba-hambanya maka mereka mengartikan fawqa ini dengan apa dengan khairun lebih bagus yakni Allah SWT lebih bagus dari hamba-hambanya ini suatu yang batil inilah yang ditempuh oleh orang-orang Mu'tazilah orang-orang alul kalam pada berdebat ketika mereka tidak mampu membantah ayat-ayat ataupun hadis bukan oleh alusunan wal jamaah maka mereka menempuh jalan takwil, mentakwil, mengartikan dengan mana yang tidak sebenarnya. Seperti foko ini diartikan dengan apa? Dengan afdol atau lebih bagus dan sebagainya. Maka ini adalah apa? Suatu yang sangat aneh sekali. Ya, demikian mereka menyebutkan suatu yang aneh sekali. Ini <clears throat> seperti Allah lebih bagus dari hamba-hambanya, Allah lebih bagus dari arsnya dan sebagainya. Ini suatu yang yang aneh. Kalimat ini seperti kalimat asal jubarit. Seperti orang mengatakan bahwa salju itu dingin. Wa naru Api itu adalah panas. Kan itu. Kalau mengartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini fauqa diartikan dengan lebih bagus dari hamba-hambanya, ini kalimat yang ada tidak ada maknanya ini. Ya, sebagian mereka menyebutkan dengan syair Alam taro anna saifa yang kusuh qadrahu yang kusuh qadruhu Ida kila inna saifa amdo minal aso. Ini Allah SWT dibandingkan dengan makhluknya. Allah lebih bagus dari arsnya. Allah lebih bagus dari makhluknya. Pokoknya diartikan dengan lebih bagus. Maka ini seperti ucapan syair. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya pedang itu kadarnya menjadi menjadi rendah. Pedang yang tajam itu itu menjadi rendah kadarnya. Kadarnya apa? Kedudukannya itu menjadi rendah. Apabila dikatakan apa? Inna saiba am minal aso. Kalau dikatakan sesungguhnya pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Nah, dibandingkan dengan sesuatu yang jelas-jelas tidak tajam. Ya, maka mengartikan fauqa dengan afdol atau Akhir atau khair lebih bagus atau lebih afdol ini suatu yang sangat aneh. Ya. Bahkan apa? Adhak yang paling lucu. Ya, demikian. Mereka menempuh jalan-jalan seperti ini. Ketika mengartikan hal-hal yang itu <clears throat> eh, yang jelas, kemudian ingin kepada pendapat mereka, kalau tidak mampu membantah ayat atau hadis, menempuh jalan dengan apa? Mengartikan dengan arti yang salah. Kemudian disebutkan dalil secara akal, <clears throat> beliau menyebutkan bantahan secara akal untuk orang yang mengatakan Allah tidak di atas disebutkan bahwa apa? <clears throat> bahwa sesuatu itu <clears throat> kaunahu ta'ala la dahil alam wala yang mengatakan bahwa Allah swt tidak di dalam alam dan tidak di luarnya. Yang mengatakan seperti itu. Nah, kita kan mengatakan Allah kan di atas, kan demikian. Mereka tidak mau mengatakan Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Maka seperti ini apa? Mengandung meniadakan wujud Allah secara mutlak. Kan demikian. Kalau tidak dikatakan Allah itu di dalam alam semesta atau tidak di luar juga, berarti menunjukkan apa? Allah itu tidak ada. Kan demikian. <clears throat> Maka ini sesuatu yang tidak yang tidak masuk akal, ya demikian. Berarti kita menetapkan apa? Bahwa Allah SWT tidak di dalam alam semesta. Allah tidak di dalam alam semesta. Dan Allah adalah terpisah dengan makhluknya. Ini dalil yang menunjukkan secara akal bahwa Allah SWT itu adalah di atas. Demikian. Terpisah dari makhluknya. Secara fitrah, ya secara fitrah itu secara tabiat <clears throat> disebutkan dalilnya adalah apa? Orang yang masih murni tabiatnya, hatinya masih baik wa qulubuhum salimah mereka mengangkat kedua tangannya ketika berdoa yaksuduna jihah al-ulu mereka bermaksud arah yang tinggi dengan hati mereka ketika meminta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala ini ini menunjukkan dalil juga secara fitrah secara tabiat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah di atas kita berdoa, tidak ada orang berdoa kemudian apa? Tangannya dikebawahkan atau mungkin mereka sedang melakukan itu untuk apa? Untuk menolak bala. Maksudnya gitu saja. Tetapi secara asal mereka mengangkat kedua, kedua tangannya ke arah atas. Karena tabiat mereka itu adalah apa? Maksudkan hati mereka itu ke atas. Dengan hati-hati mereka itu untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan <clears throat> sebutkan di sini oleh Imam Ibnu Al-Abis Ibnu Abil Isi dengan sanad yang sahih bahwa Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi <clears throat> ya menyebutkan dia bahwa Syekh Abu Ja'far Al-Hamdani, Al-Hamadani, seorang ulama, waktu itu menghadiri majelisnya Al-Ustaz Abil Ma'ali Al-Juwaini, ini ulama usul fikih yang terkenal. Dikenal dengan Imamul Haramain, Insya ah, Allah. Ya, di situ ada buku-buku warakat, tulis orang-orang ahlu usul fikih di antara pemimpinnya itu adalah Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imam Haramain. Waktu itu dia, berbicara, orang Asy'ariyah ini meyakini ya Ya tentang apa? Menafikan sifat ulu. bahwa ya tak fi nafi sifatil ulu. Dia lagi berbicara ini kepada murid-muridnya. Tidak ada itu sifat ulu, sifat tinggi untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita sebutkan dalil-dalilnya ya. Maka orang ini Imam Haramain ini, ulama usul fikih masyhur, ulama Asy'ariyah, dia lagi berbicara tentang tidak adanya sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat tinggi untuk Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dia mengatakan, "Tanallah wala asyhu wa al an ala makan." Dia mengatakan, "Adalah Allah Subhanahu wa taala dulu." Ya, wala ars tidak ada ars. Dan dia sekarang ini yang Allah Subhanahu wa taala ala makan, atas apa yang ada padanya sebelumnya. Ya. Jadi tidak mensifatkan bahwa Allah itu istiwa di ars. Ya, tidak mensifatkan Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di ars. Dia mengatakan tadi, Allah Subhanahu wa taala adalah demikian dulu dan tidak ada ars dulu dan dia sekarang Allah Subhanahu wa taala seperti dulu. Tidak mau mensifatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di ars. Maka waktu itu <clears throat> berkata Abu Ja'far ini, "Akhbirna ya Ustaz, kabarkan kepada kami wahai Ustaz, an hadhi darurah, sesuatu yang mesti tidak bisa tertolak." Ya, sesuatu yang jelas sekali. Kabarkan kami, bagaimana maksudnya? alati najiduha fi qulubina yang ada di dalam hati-hati kami. Fa innahu maqala arif qad sungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu ya dia mengatakan ya Allah illa wajada fi qalbihi kecuali ya tidaklah dia mengatakan ya Allah kecuali dia dapati di hatinya itu darurah talabil ulu. Darurat ketika dia berdoa itu maksud hatinya adalah ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Hati kami itu seperti itu keadaannya. Bagaimana bantahannya? Ya. <clears throat> La yaltafit yamnah wala yasrah. Dia ketika berdoa tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Menolehnya yakni ke atas, yakni mengangkat kedua tangannya ke atas. Hatinya itu bermaksud Allah swt yang ada di atas. Bagaimana ini? Kami secara tabiat demikian, secara fitrah demikian. Bagaimana kami membantah hal seperti ini? Qala maka disebutkan oleh Muhammad bin Tohir ini yang mengisahkan kisah ini. Dia mengatakan, "Fala tama Abu Ma'ali ala roksihi. Maka Abu Ma'ali pun memukul kepalanya. Ulama yang besar ini ahli dalam hal usul begini dia pun memukul kepala, kepala dia dipukul, pukul. Wa nasla dan turun dia, ya. Wa adunhu qala wa baka. Dia mengatakan, aku menyangka bahwa dia itu kemudian menangis sambil memukul kepalanya dia kan lagi berbicara di hadapan murid-muridnya. Kemudian disebutkan masalah ini, dia tidak bisa membantah, kemudian dia pun memukul kepalanya. Kemudian dia pun turun dan menangis. Waqala dia mengatakan, "Hayaroni al-Hamadani, Telah membuat aku bingung al-Hamadani. Ini Syekh Hamadani tadi, Abu Ja'far tadi. Telah membuat aku bingung. Ya, aku bingung. Ya, aku bingung. Dan nah, demikian. Ya, demikian ditempuh oleh mereka. Sebenarnya mereka itu ya mengetahui kebenaran, tapi sulit kadang keluar darinya. Bahkan sebagian mereka, ya, seperti nama-nama mereka Al-Jubai dan sebagainya, ya di antara mereka itu ketika bingung itu di rumah terus. Kemudian keluar, kemudian dia melepas bajunya, keluar dari pemahaman dia. Ya demikian. Ya, di sini di sini semua kita menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ulu, sifat yang tinggi, ya dengan dalil-dalil kita sebutkan. Kita baca surah Nabawiyah.